ikhwas kalian yang saya hormati dan saya muliakan, alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa Ala di mana pada pagi hari ini kita masih diberikan oleh Allah kesehatan dan kesempatan sehingga Allah Azza wa Jalla mudahkan untuk kita kembali berkumpul di sini. Dan tentunya dalam rangka untuk kita melanjutkan kembali pelajaran kita dari pembahasan kitab Tauhid yaitu kitab Mufidul Mustafid fi Kufri Tarikh Tauhid. Ikhlas yang dimuliakan Allah Subhanahu, pembahasan kita dari kitab Mufidul Mustafid ini telah sampai kepada penghujung kitab. Mungkin tinggal satu kali pertemuan lagi. Ini yang ya, sekali di sekali uh, pertemuan lagi setelah pertemuan ini. Nah, ya pembahasan kita dalam kitab ini pada pertemuan yang lalu itu membahas tentang bahayanya al-bid'ah. Ya, bahasanya kebid'ahan. Dan kerasnya kaum salaf, ulama salaf dalam memperingatkan umat dari kebid'ahan. Yang kita ambil nukilan-nukilannya dari penulis yaitu yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <clears throat> ya teman. <clears throat> Di mana penulis mengambil kalam salaf ya yang kemarin kita baca. Nanti antum akan ketahui bahwa beliau menukil dari kitab Al-Hawadith wal Bidah dari kitabnya ya, Ibnu Wadhah. Baik. <clears throat> Dan selanjutnya dari pembahasan kita ini kita sampai kepada kalau di saya halaman 197. Itu pada perkataan qala wa akhbarana Asad, qala akhbarana Muammal. Sudah. akan tebal halaman berapa? 495. 495. Baik, yang kita baca. Qala al-muallif rahimahullah qala akhbarana ya ini naqlan ya, menukil dari kitabnya ya, seperti yang tadi telah disebutkan Al-Hawadith wal Bidah. Qala akhbarana Asad, qala akhbarana Muammal ibn Ismail an Hammad ibn Zaid an Ayyub. Dari Ayyub qala dakhala ala Muhammad ibn Sirin yawman rajulun. Dikisahkan dari Ayyub bahwa ia bercerita suatu hari datanglah seorang kepada Muhammad bin Sirin Muhammad bin Sirin ini imam min a'immat tabi'in. telah imam dari kalangan tabi'i. Kemudian orang ini berkata, "Ya Abu Bakr." Kunyahnya Muhammad bin Sirin Abu Bakr. "Aqra'u 'alaika ayatun min kitabillah." Aku akan bacakan kepadamu satu ayat dari Al-Qur'an. Orang ini dari kalangan ahlul bidah. Dia ingin minta izin yang membacakan satu ayat Al-Quran. Namun bukan maksudnya adalah kiraatu ayat. Bukan maksudnya membaca ayat. Melainkan ya, ingin menyampaikan syubhat. Ya, ingin menyampaikan syubhat. Aqra'u 'alaika ayatan min kitabillahi la azidu 'ala an aqra'aha thumma akhruj. Tidak lebih. Aku cuma ingin membacanya kemudian aku keluar. kan apa yang dilakukan oleh Muhammad bin Sirin menghadapi seorang ahlul bidah yang dia bukan ingin menyampaikan subhat dari perkataannya, melainkan yang ingin dia lakukan adalah membaca cuma membaca ayat Al-Qur'an. Ya, cuma membaca ayat Al-Qur'an. Namun karena maksudnya adalah menyampaikan subhat maka seperti yang dikisahkan di sini wada'a isba'ihi fi udunai. Lalu Muhammad bin Sirin pun meletakkan ya dua jarinya di telinganya, dia tutup telinganya. Tutup telinganya oleh Muhammad bin Sirin. Semua kalau أحرج عليك in kunta musliman, lama خرجت min baiti. Kemudian berkata Muhammad bin Sirin, "Uharriju 'alaika in kunta musliman." Kalau kamu muslim, berat bagiku untuk ya aku usir kamu dari rumahku. Artinya Muhammad bin Sirin ini minta kepada orang ini ya keluar dengan kerelaan tanpa harus diusir. Keluar dengan kerelaan, nggak usah baca ayat ya atau baca yang lainnya, pokoknya keluar aja tanpa harus diusir. <clears throat> Qala kemudian orang ini bilang lagi. Faqala Abu Bakr, wa Abu Bakar, ini la la azib. Yang ingin aku lakukan nggak lebih. Ala'an aku, semua aku. Cuma ingin baca terus aku keluar. Nggak ada kata-kata lain yang ingin aku sampaikan. Cuma ayat Al-Qur'an. Qala lalu apa yang dilakukan oleh Muhammad bin Sirin? Faqala bi izari syudduh. Kemudian dia pun ya mengencangkan ya kain sarungnya wa lil qiyam dan siap-siap untuk bangun. Bangun dari duduknya, maksudnya kalau kamu nggak keluar biar saya yang keluar. Ini kerasnya penolakan salaf ya terhadap al-bid'ah. Walaupun yang dibaca itu apa? Ayat. Ya, dan telah kita ambil pada pertemuan yang lalu bahwa ada dua faidah. <clears throat> ya, ini penting untuk diulang di sini. Dua faidah. ya dari kerasnya salaf terhadap al-bid'ah. Disebutkan yang pertama karena hilabil bid'ah fid din fi nafsiha. Bahayanya, beratnya dosa bid'ah. Ya. Karena dia lebih berat daripada dosa-dosa besar. Walaupun itu duna syirik, masih di bawah ya kesyirikan. Seperti itu. Oleh karena itu para salaf memperlakukan ahlul bid'ah itu lebih keras daripada pelaku al-kabair. Ya, lebih keras daripada pelaku dosa besar. <clears throat> Seperti itu. Walaupun ahli bidah ini seorang ahli ibadah. Ya. Orang yang secara zahirnya dia itu orang yang soleh. Namun salaf memperlakukan orang itu lebih keras. Timbang orang yang minum minuman keras, timbang orang-orang yang berzina. <clears throat> Kenapa tadi? Ya, bahayanya bid'ah, beratnya bid'ah, lebih berat daripada dosa besar. Dan alasan yang kedua, bahwa al-bid'ah itu tajurru ila riddah sharihah. Bisa menyeret seorang kepada kemurtadan yang jelas. Pada kemurtadan yang terang. <clears throat> Dari situlah para salaf ya, begitu keras peringatannya dari bid'ah. Sehingga saat datang orang ini kepada Ibnu padahal dia cuma pengen baca apa? Bukan baca kitab. Ya. Dia pengen baca ayat. Ya. Tentunya Muhammad bin Sirin bukan menolak ayat, bukan. Namun karena dibaliknya dia ingin menyampaikan syubhat. <clears throat> Maka seperti itu perlakuannya. Faqala ya Abu Bakrin inni la azidu ala an aqra'a thumma akhruj. Lalu orang ini bilang, "Wahai Abu Bakar, yang aku lakukan tidak lebih selain dari membaca satu ayat kemudian aku keluar." Qala faqala bi izari yashudduhu alaihi wa tahayya qiyam. Lalu Ibnu Sirin pun menguatkan sarungnya Kemudian siap-siap untuk bangun. Fa'akbalna ala rajul. Lalu kami pun samperin dua orang yang tadi. Ya, yang ngotot pengen baca ayat tadi. Faqala qad harraja 'alaika illa kharajta. Kemudian kami bilang kepadanya, "Kau pilih deh." Ya. Mendingan kamu keluar sendiri. Itu tanpa harus di usir. Apa yahillu laka an tukhrija rajulan min baitih? Apa boleh bagimu untuk mengusir seseorang dari rumahnya? Artinya, kalau kamu nggak keluar nih, Ibnu Sirin yang bakal keluar dari rumahnya nih. Jadi seolah-olah kalau kamu tetap tinggal di situ, ya, kamu yang ngusir dia dari rumahnya sendiri. Mending lo yang keluar. Bilang seperti itu. Qala ini wallahi lau dhanantu. <clears throat> Kemudian dikatakan fakharaj. Lalu orang itu pun akhirnya keluar. Fakulna ya Abu Bakr. Kemudian murid-muridnya menandangi Ibu Sirin dan dia bilang, "Wahai Abu Bakr. ma'alaika la qara ayatan thumma kharaj." Kenapa sih? Susah banget dia kan cuma pengen baca ayat. Ya, biarin aja habis itu biar dia keluar. Ini kata murid-muridnya. Lalu apa kata Ibu Sirin? Qal, ini, wallahi, sungguh aku demi Allah, La dhanantu anna qalbi yathbut ala ma huwa alaih ma balaitu an yakra. Kalau aku yakin ya dhan di sini maksudnya yakin. Kalau aku yakin bahwa hatiku itu akan kokoh ya di atas akidahku, di atas keyakinanku, tentu aku nggak peduli. Aku biarkan dia baca. Walakin khiftu, tapi aku takut. Ya, imam di sini takut. Padahal yang dibaca apa? Ayat. ولكني خفت أن يلقي في قلبي شيئا أجهد أن أخرجه من قلبي فلا أستطيع tapi aku takut orang itu akan meletakkan dalam hatiku suatu syubhat di mana syubhat tersebut ajahadu an ukhrijahu berat aku untuk keluarkan dia dari hatiku artinya kalau syubhat itu sudah masuk ke dalam hati ya sekelas Imam Muhammad bin Sirin Assalamualaikum Allah, Allah, walakinni khiftu an fi qalbi syai'an Yang aku harus susah payah katanya. Susah payah kalau dia udah masuk sulit bagiku untuk aku usir subhat tersebut dari hatiku fala astati dan aku enggak mampu. Ini asar dari Muhammad bin Sirin bagaimana kerasnya dia dalam menjaga menjaga imannya, menjaga hidayahnya. Ya, khawatir akan hatinya dan kuatnya sikap dia dalam menolak ahlul bidah yang ingin menyampaikan syubhat kepadanya. Intinya ya al hadir dimuliakan Allah Subhanahu bahwa hati itu lemah. Ya, tidak seorang pun tahu bahwa dia akan tetap ya di atas keyakinannya yang dia yakini ya hati itu lemah dan syubhat itu menyambar-nyambar dan hati manusia fi isba'in baina asabi'ir rahman berada di antara jari jemari ar-rahman yuqallibuha kaifa syaa Allah membolak-baliknya bagaimana dia mau. Dan sini kita ketahui bahwa sekelas Imam Muhammad bin Sirin begitu khawatir. Nah, ya maka sudah sepantasnya kita ini yang tidak seperti beliau ya juga takut dari Allah Azza wa Jalla simpangkan dari ya agama yang benar, tauhid yang Allah Azza wa Jalla anugerahkan. Nah, ya Allah Azza wa Jalla simpangkan kita dari al-haq. kita bersikaplah seperti halnya ya kaum salaf dahulu dalam menjaga akidahnya dari ya <clears throat> sisipan-sisipan syubhatnya ahlul bidah. Selanjutnya berkata, qala wa akhbarana Asad, qala akhbarana Dhamrah an Ibn Syudab an Ibn Syudab. Qala sami'tu Abdullah qala sami'tu Abdullah bin Al-Qasim. Aku mendengar ya kata Ibn Shudab, Abdullah bin Al-Qasim wa yaqul dan dia berkata yaitu Abdullah bin Qasim maka na abdun ala hawa fatarakahu illa ila ma huwa syarrun minhu Tidaklah seorang berada di atas satu kebid'ahan. Ya, satu ya, penyimpangan yang kemudian dia tinggalkan penyimpangan itu illa ila ma huwa syarrun kecuali dia akan pindah kepada penyimpangan yang lebih jelek lagi darinya. Namun ini ya tidak ya bukan merupakan kaidah yang umum. Artinya seorang yang sebelumnya dia di atas kebid'ahan ya apapun kemudian dia taubat misalnya dari bid'ah tersebut as-salaf mengatakan kebanyakannya kalau dia pindah dari satu kebid'ahan dia pindah kepada kebid'ahan yang lebih jelek lagi namun apakah ini berlaku umum tidak ya karena ada dari orang-orang taubat dari kebid'ahan dia kembali kepada sunnah dia kembali kepada kepada sunnah nah namun yang demikian itu ala qillah Jumlahnya sedikit, tidak tidak banyak. Seperti yang ya pernah dilakukan juga oleh Ibn Abbas ketika dia mendebat Al-Khawarij ya. Sehingga ya rujuk sebagian besar dari mereka dari kebidaan Khawarij tersebut. Nah. <clears throat> Namun apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Qasim di sini ya halal ghalib ya biasanya ya seperti itu keadaannya. Seorang taubat dari bid'ah, kemudian dia keluar darinya bukan kepada sunnah, namun kepada bid'ah yang lebih jelek lagi darinya. Nah, qala fadzakartu hadzal hadits li ba'd ashabina. Lalu berkatalah Abdullah bin Qasim, lalu aku sebutkan hadis ini, yaitu ucapan ini, di ba'd ashabina kepada sebagian teman-teman kami faqala Tasdiqu fi hadithi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu teman-teman kami ini pun mengatakan tasdiquhu ya, apa yang kamu ucapkan itu ada pada hadis pada sebuah hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya teman-temannya ini ya sepakat. Ya bahkan ya menguatkan dengan dalil dari hadis bahwa ucapanmu benar dan ada hadis yang serupa dengan itu. Kira-kira begitu. Apa Dia kata bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yamruquna minad din muruqas sahmi minar ramiyah." Itu hadis yang berbicara tentang ahlul bidah dari kalangan khawarij. Bahwa mereka yang yamruquna minat din, keluar dari agama. Ya. Dari sini sebagian ulama berdalil akan kafirnya khawarij. Ya, bahwa mereka keluar dari agama. Muruqas saham. Seperti keluarnya ya, anak panah minar ramiyah dari busurnya. Ya. Summa la yarji'un, kemudian mereka tidak kembali lagi. Ya, dia sudah melesat, nggak balik lagi tuh anak panahnya. Hatta yarji'as sahmu ila fuqih. Sampai kembalinya anak panah itu kepada fuqih. Fuqih dijelaskan itu maudhi'ul watar minas saham. Ya, tempat tali apa? Tali anak, tali busur. Ya, dari busur panah. Artinya bahwa kembalinya ahlul bidah kepada sunnah itu suatu hal yang ya mustahil. Bahwa galibnya, mayoritasnya ya mereka justru pindah kepada kebidaan yang lebih buruk lagi. Nah. Walau akhbarana Asad. Qala akhbarana Musa bin Ismail an Hammad bin Zaid an Ayyub qala. Berkata Ayyub, kana rajulun yara ra'yan. Faraja'a anhu. Berkata Ayyub, dahulu ada seseorang yara ra'yan. Ini ibaratus salaf terhadap kebid'ahan. Ya, redaksinya ra'yu. Ya, maksudnya bid'ah. Ya, penyimpangan. Dahulu ada seseorang yang memiliki pendapat ya, mengambil jalan kebid'ahan. Ahlan, mana aja. Sehat. Faraja kemudian dia taubat dari bid'ah itu. itu Muhammadan. Lalu aku pun mendatangi Muhammad farihan bidzalika ukhbirahu. Karena aku bergembira dengan berita tersebut. Aku mau kasih tahu dia. Fakultu. Lalu aku pun bilang, Asy'arta anna fulanan taraka ra'yahu alladhi kana yara. Tahukah kamu bahwa si fulan, si ahlul bid'ah ini, dia itu telah meninggalkan kebid'ahannya yang dulu dia pegang. Majuannya dikit, Ya, muat di belakang. kosong. Asy'abta anna fulanan taraka ra'yahu alladhi kana yara. Taukah kamu bahwa si fulan ini telah meninggalkan kebid'ahan yang dahulu dia pegang? Maksudnya dia pengen kasih tahu bahwa ini kabar gembira. Faqala lalu berkatalah Muhammad, Unduru ila ma tahawwal." Lihat kepada apa dia akan berpindah. Inna akhiral hadis asyaddu alaihi min awalih. Sesungguhnya akhir dari hadisnya itu lebih buruk daripada awalnya. Ya, yaitu hadis apa? Yamruquna minal Islam. Mereka keluar dari Islam, kemudian di akhir hadisnya disebutkan la ya'uduna fi. Mereka enggak balik lagi. Ya. Seperti itu. Ini dibawakan sebagai dalil akan bahayanya al bid'ah. Bahayanya kebid'ahan. Ya, bahwa apabila seorang telah jatuh kepada kebid'ahan, ya, dia tidak peduli dengan agamanya. Dia tidak berusaha untuk menjaga akidahnya. Dia ambil agamanya dari sana dari sini semua dianggap muslimun. Ya. Semua dianggap adalah ahlul ilm, semua dianggap ulama ya, tanpa dia lihat. Enggak dia pilah, enggak dia pilih. Ya. Dia enggak punya saringan ya terhadap dinnya sehingga akhirnya ya karena khusnudzannya yang berlebihan dia dengar dari sini dengar dari sana kemudian dia bilang ya bahwa perkaranya khilafiyah ya padahal perkaranya adalah mujma'un alaih ya perkara yang disepakati dengan musallamat termasuk dari perkara yang tidak boleh seorang muslim ya terjadi perdebatan tentang masalah kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Kayak kesyirikan jadi khilafiyah. Berarti agama Islam ada dua namanya. Coba. Kalau kesyirikan yang itu merupakan asal usul, pokok agama, kita bilang khilafiyah, berarti Islam ada ada dua. Ya. Seperti itu. mungkin. Seperti itu. Artinya, bahwa seorang hendaknya dia menjaga, menjaga akidahnya, menjaga agamanya tidak diambil agamanya kecuali dari orang-orang yang dikenal rusuh, ya kokoh dalam dalam al-Islam. Sehingga apabila dia tidak menjaga agamanya, ya, dia pun termakan oleh syubhat, dia pun termakan oleh kebid'ahan, ya. Maka orang tersebut dikhawatirkan ya, nggak bisa lagi balik kepada kepada al-Islam. Akan semakin jauh dan semakin jauh lagi keadaannya. Allahumma thumma rawa bi isnadi an Hudzaifah. Kemudian diriwayatkan dengan sanatnya dari Hudzaifah radhiyallahu taala an. Ini seorang sahabi. Anahu akhadha hasatan bayda'a fa wada'aha fi kaffah, fi kaffih. Suatu hari dia mengambil hasa. Hasa itu kerikil putih. Kemudian diletakkan di telapak tangannya thumma qala, kemudian dia bilang, "Inna ad din qad istada'a ida'ata al hasa." Sungguhnya agama ini ya telah ya bercahaya seperti cahaya yang ada pada kerikil ini. Kerikilnya kerikil putih. Kita akan dia telapak tangan. Kemudian akhadha kaffan min turab. Kemudian diambil setelahnya satu genggam pasir hitam. Faja'ala yadharahu 'ala al-hasa. Kemudian dia taburi pasir hitam itu di atas kerikil putih tadi hatta waraha. Sampai kerikil putih itu ya tertutup. Tsumma kemudian berkata Hudzaifah Walladhi nafsi biyadi. Sungguh demi dat yang jiwaku berada di tangannya. Maksudnya sungguh demi Allah. Lajianna wamun, Kelak pasti akan datang orang-orang. Yudfinun ad-din. Yang menimbun agama. Agamanya ditimbun. Kama dufinat hadil hasil. Sebagaimana kerikil-kerikil ini ditimbun oleh pasir hitam. Sehingga tidak terlihat. Ya, dengan apa yang timbun agama? Dengan kebidaahan. Ya. Sehingga tidak lagi Islam itu terlihat ya atau dia terlihat tapi cuman kecil aja. Seperti yang akan datang riwayatnya. Bahwa al-ghurbah, keterasingan, enggak usah kita nunggu akhir zaman seperti sekarang. Sebagian orang menyangka bahwa ghurbatuddin itu belum terjadi. Seperti yang disabdakan Nabi pada Islamu ghariban, fa sayaudu ghariban kama bada. Islam muncul dianggap asing dan akan kembali dianggap asing. Sebagaimana kemunculannya. Sebagian orang menyangka itu entah. Ya, kalau kata orang Betawi entik, Ya. entik loh. Maksudnya masih jauh. Nah, yang seperti ini enggak begitu. Nanti akan kita datang akan kita lihat nukilan-nukilannya. Qala akhbarana Muhammad bin Sa'id bi isnadihi telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Sa'id dengan sanatnya. An Abi Darda dari Abu Darda sahabi radhiyallahu anhu. Allah ia berkata, "Lau kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al yauma." Kalaulah Nabi sallallahu alaihi wasallam datang kepada kalian sekarang ini. Maksudnya di, di zaman di zaman sahabat tapi Nabi telah wafat. Ma'arafa syai'an mimma kana alaihi huwa wa ashabu illa salah. Nabi nggak kenal sedikit pun dari ajaran Islam yang dahulu ada di zaman dia dan para sahabatnya masa sekarang ini kecuali tinggal sholat. Berubah. Ya. Sejak kapan? Barusan atau sudah semenjak zamannya Abu Darda sejak zaman sahabi masih hidup. Ya. Qala al-Auza'i berkata al-Auza'i. Al-Auza'i ini sahabat tabi'i. Ya. Generasi setelah sahabat. Fa kaifa law kana al-yawm? Lantas gimana jadinya kalau di zaman sekarang? Maksudnya di zaman tabi'i. Qala Isa yakni ar-rawi al Auza'i. Kemudian berkata Isa yang meriwayatkan hadis ini dari Al-Auza'i. Ya, berarti muridnya Auza'i. فكيف لو أدرك الأوزاعي auzai الزمان zaman Lantas bagaimana kalau Auza'i melihat zamanku sekarang ini? Dan kita pun bisa juga mengatakan bagaimana kalau mereka melihat zaman kita seperti sekarang ini. Kurbah. Ya. Semenjak zaman yang lampau. Ya. Seperti itu. Anas alaihi wasallam. Qala akhbarana Muhammad bin Sulaiman bi isnadihi dan mengabarkan kepada kami Muhammad bin Sulaiman dengan sanatnya an Aliin dari Aliin annahu qala bahwasanya ia berkata ta'allamu al-ilma pelajarilah ilmu maksudnya ilmu syar'i karena ilmu syar'i inilah yang ia datang as-sana alaih yang ia datang pujian-pujian ya syariat terhadapnya begitu juga pujian syariat terhadap orang yang mencarinya menuntutnya dan mempelajarinya tu'rafu bih dengan ilmu syar'i itu kalian akan dikenal. Dikenal mana ahlu sunnah, mana ahlu bidah. Ya. Nah, ahlu sunnah mereka yang kembali kepada kitab, sunnah. Adapun ahlu bidah, ya, lemahnya mereka dalam menelaah ya menjadikan mereka membuat kebidaahan-kebidaahan. Ya. Lemahnya mereka dalam ya kembali kepada Alkitab dan Sunnah membuat mereka membuat perkara-perkara yang baru dalam agama. Ini yang dimaksud. Ya. Artinya tu'rafu bih kan dikenal sebagai alusunna. sunnah justru dari apa? Dari ciri kalian belajar. Nah, ini yang dulu kita sering dengung-dengungkan. Ya. Bahwa sunnah itu cirinya apa? Belajar. Sekarang cirinya apa? Tahzir. Ya, alusunna sunnah dikenal ya cirinya apa? Ya, sikap kerasnya kalau sunnah dikenal ya justru sikap ya serampangannya. Ya, bukan kekuatan dia dalam menelaah ilmu. Ya. Bukan dari sisi ilmiahnya. Harusnya yang menjadi cirinya ahlu sunnah itu apa? Adalah ya ilmunya. tuh tu'rafu bih, kalian dikenal dengannya. Maksudnya dikenal sebagai al-sunnah itu dengan ilm. Wa amilu bih takunu min ahli. Dan amalkanlah ilmu syar'i itu sehingga kalian menjadi ahlinya. Ya, menjadi ahli sunnah. Fa innahu sayati min ba'dikum zaman. Karena akan datang setelah kalian satu zaman. Yungkirul haqqa fihi. Di mana al-haq pada zaman itu akan diingkari. Tis'atu'a. a tis'atu a'syarihim. Ya, tis'atu a'syar itu 9 per 10. Ya, jadi 9 per 10-nya mengingkari al-haq. 1 per 10-nya yang menerima al-haq. Ya. Artinya mayoritas orang mereka mengkirun al-haq, mengingkari al-haq. Seperti itu. Ya, hanya segelintir saja yang menerima al-haq mereka lah yang selamat. Allah akhbarana Yahya bin Yahya bi isnadihi. Dan mengabarkan kepada kami Yahya bin Yahya dengan sanadnya an Abi Suhail bin Malik dari Abu Suhail bin Malik Qala an abihi annahu qala dari ayahnya bahwasanya ia berkata Qala ma a'rifu syai'an mimma adraktu 'alaihi nas illa nidaa bis salat. Ya. Aku tidak mengetahui sedikit pun mimma adraktu 'alaihi nas dari apa yang aku lihat pada orang-orang ini. Maksudnya aku tidak mengetahui sedikit pun dari agama Islam yang aku pelajari dari Alkitab dan Sunnah. Karena sumber al ajaran Al-Islam itu Al-Quran dan Sunnah. Ilang tidak di salat. Kecuali azan. Ya, panggilan kepada salat. Ya. Seperti itu. Dan azan pun di zaman sekarang qadun hurif. Sudah disimpangkan. Seperti gina Seperti nyanyian. Seperti ya, lagu. Qala haddathani Ibrahim bin Muhammad. Kemudian berkata Ibn Waddah telah menceritakan kepadaku Ibrahim bin Muhammad bi isnadihi dengan sanatnya an Anas bin Malik dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu sahabi qala ma'rifu minkum syai'an kuntu ahaduhu ala ahli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam laisa qaulukum la ilaha illallah laisa qaulikum la ilaha illallah kata Anas aku tidak mengenal dari kalian sedikit pun dari ajaran Islam yang dahulu aku dapati pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selain ucapan kalian la ilaha illallah. Artinya syiar-syiar Islam ini telah telah runtuh. Ya. Cuma tinggal sebagian melihat cuma ada salat, sebagian melihat cuma ada azan. Anas melihat dan dia sahabi ya, yang aku kenal cuma kalian itu ngucapin la ilaha illallah aja. Ya, artinya telah terjadi al-ghurbah telah terjadi keterasingan itu sejak zaman tersebut. Sejak zaman zaman itu. Ya. Maksud dari uraian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab terhadap riwayat-riwayat ini kaitannya dengan pembahasan kita dalam film mustafid apa? Kira-kira apa ada yang tahu? Sebagai ha? bantahan kepada orang-orang yang menyanggah dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan berdalil dengan kasrah. Berdalil dengan mayoritas. Ya, tapi mayoritas kan nggak begitu. Tapi mayoritas kan menyelisih kamu, tapi mayoritas mayoritas, dalilnya mayoritas. Seperti orang-orang musyrikin, seperti dalilnya siapa? Firaun. Oma balul kurunil ula. Kalau kamu benar terus gimana dong? Orang-orang dulu. Oma balul kurunil ula. Ya, ini dalilnya siapa? Bukan dalil ahlul Islam. Justru ini siapa hujahnya? Firaun. Ya, hujahnya al-musyrikin, hujahnya iblis, al-la'in. Tapi ajaibnya diadopsi oleh sebagian kita jadikan dalil. Terus gimana dong? Ya. Orang-orang itu. Ya. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab membawakan riwayat-riwayat ini. Bahwa mayoritas itu bukan bukan ukuran, bahkan mayoritas ya bahkan al-Islam itu telah terjadi apa? Uh, keterasingan semenjak kurun pertama. Kira-kira begitu sisi pendailannya. Selanjutnya Kalau wa akhbarana Muhammad bin Sa'id qala akhbarana Asad bin isnadi an Hasan. Itu Hasan al-Basri, seorang tabi'i. Kalau dia berkata, Lawanna anna rajulan adraka salaf al-awwal." Kalau ada seseorang yang mendapati generasi salaf yang pertama. Ini semua senada. Riwayat-riwayat ini senada. Ya, seluruhnya mengisyaratkan bahwa keterasingan Islam itu telah terjadi di zaman sejak zaman pertama. Maka dia ada hujjah untuk berdalil dengan kasrah. Ya, kenapa? Karena al-haq mengikut al-haq itu sedikit sejak zaman pertama. Lantas gimana kaya berdalil dengan kasrah? Ya. Dengan mayoritas, dengan aglabiyatin dengan mayoritas orang. Ya kebanyakan melakukan seperti ini kok. Emang kamu aja yang benar. sallallahu alaihi wasallam Berkata Hasan al-Basri, "Lau anna rajulan adraka salaf al-awwal." Kalau ada seorang yang dia mendapati generasi salaf yang pertama, tsumma ikal yaum. Kemudian di zaman saya ini maksudnya di zaman siapa? Zamannya Hasan, zaman tabi. Berarti salaf yang dimaksud siapa? Zaman sahabat, zamannya Nabi SAW. alaihi salafnya tabi'i, adalah zamannya sahabat. Tsumma bu'itsal yaum, kemudian dia dibangkitkan sekarang ini. Melihat keadaan ya zaman sekarang itu zamannya Hasan. Ma'arafa al Islam syai'an, dia enggak akan mengenal Islam sedikit pun. Artinya kalau dia lihat kondisi orang-orang yang mengaku muslimun, mereka enggak akan mengenal bahwa mereka muslimun. Ya kenapa? Karena enggak ada sedikit pun tandanya. Itu di zaman Hasan. Gimana dengan di zaman kita? Nah, ini riwayat-riwayat ini. Ya, termasuk perkara-perkara yang wajib bagi kita untuk kita pikirkan. Ya. Bahwa ad-din agama itu telah menjadi begitu asing ya bahkan di tengah di tengah para pemeluk ini sendiri. Baik. <clears throat> Qala wada'a yadahu ala khaddih. Kemudian Hasan pun meletakkan tangannya di pipinya. Suma qala kemudian dia bilang, "Illa di salat, kecuali yang masih ada tinggal salat ini." Artinya mereka dikenal sebagai muslim karena mereka salat. Itu aja yang lainnya nggak kelihatan. Gimana lagi dengan sekarang? Ya. Gimana lagi dengan sekarang? Hatta salat taraku, sampai salat mereka tinggal ya mungkin masih kita bilang ya mayoritas kita masih bilang ya dan berdalil dengan aglabiyah ya dengan al-kasrah nasallallahu as-salamah qala thumma qala kemudian berkata Hasan ama wallahi sungguh demi Allah ma dzalika liman 'asha fi hadhihi an-nukara wa lam yudrik hadha as-salaf as-salih Tidaklah yang demikian itu bagi orang yang hidup ya di masa banyaknya kemungkaran-kemungkaran ini. Walam yudrik hadas salafus salih. <clears throat> Dan dia tidak <clears throat> mendapati zamannya generasi salafus salih. Artinya orang yang tidak mendapati masanya salafus salih, kemudian dia hidup dia nggak tahu gitu loh perubahan itu. Yang mengetahui perubahan siapa? yang asya hidup di zaman salafus saleh. Terus gimana agar kita bisa mengetahui perubahan itu? Hidup di zaman salafus saleh. Gimana caranya? Itu inkibat alal ilm. Harus fokus menuntut ilmu, belajar, menggali kita. Dan nanti akan dijelaskan. Kalau ada seorang dia mengucilkan diri, mempelajari Islam, kemudian dia keluar dari tempat ya uh, persembunyiannya, ya dia nggak akan mengenal Islam dari yang dia pelajari sama sekali. Kenapa? Karena perbedaan yang jelas antara apa yang dia pelajari dengan apa yang dilihat dari kondisi keadaan manusia. Seperti itu. <clears throat> Fara'a mubtadi'an yadu ila bid'atih. Kemudian dia lihat seorang ahlu bid'ah yang menyuruh kepada bid'ahnya. Artinya di masa itu, ya, beraneka ragam penyimpangan ya dan ya pelanggaran terhadap agama dari penyimpangan terhadap hawa ya itu hawa nafsu begitu juga ya al-ma'asi kemaksiatan maka dia dapati seorang alul bid'ah yang menyuruh kepada bid'ahnya wara'a sahiba dunya yadu ila dunya atau ya seseorang yang mengajak kepada dunianya ya fa'asamallahu an dzalik maka Allah azza wa jalla lindungi dia dari yang demikian itu itu orang yang yudrik salafus saleh yang dia ya mendapati ya zaman salafus saleh tadi dia mengenali itu nah Wa ja'ala qalbahu yahin ila dhalika salafus salih. Dan hatinya pun merindukan zaman tersebut. Ya. Artinya orang yang tahu perbedaan ini, kemudian dia melihat penyimpangan-penyimpangan di zamannya, dia condong kepada zaman salafus salih. Yas'alu an sabilahum. Ya, bertanya, bagaimana mengikuti tarikh salafus salih, jalannya salafus salih. Wa yaktassu atharahum. Dan meniti jejak mereka. Wa yatba' sabilahum liyu'awwidha ajran 'azima agar dia mendapatkan balasan yang besar. Fakadzalika fakunu insyaallah. Seperti itulah seharusnya kalian ya berjalan insyaallah taala. Nah, ini dari Hasan. Ya, intinya bahwa ya orang yang dia ya uh, ya bergaul dengan ulum syar'i sehingga dia mengenal kemurnian al-Islam, dialah orang yang akan bisa melihat ya penyimpangan-penyimpangan ini. Ya, dialah orang yang bisa melihat ya pelanggaran-pelanggaran ini yang ada di zamannya. Sehingga dia pun ya berusaha untuk mengikuti jejak dan jalan as-salafus salih. Qala haddatsani Abdullah bin Muhammad bi isnadi an Maimun bin Mihran. Berkata Ibn Waddas selanjutnya telah bercerita kepadaku Abdullah bin Muhammad dengan sanatnya dari Maimun bin Mihran. Kala ia berkata, maksudnya Maimun bin Mihran. Lau anna rajulan unshira fikum minas salaf. Kalau ada seorang dari kaum salaf, dilepas ke tengah-tengah kalian. Ya, ini semuanya adalah ya berandai-andai. Tujuannya adalah untuk apa? Munculnya perbandingan itu. Ya. Sehingga seorang tanabbah menjadi ngeh bahwa zaman yang dia hidup di masanya itu Islam sudah begitu ditinggalkan. Kalau begitu keadaannya, maka di mana tempat orang yang berdalil dengan kafrah? Ya, apalagi dia menolak at-tauhid berdalil dengan mayoritas. Tapi fulan dan fulan tidak seperti kamu. Tapi mayoritas orang berpendapat berbeda dengan kamu. Min aina hadza? Dari mana mereka boleh berdalil dengan argumen seperti itu? Kalau ada seorang dari kaum salaf dilepas di tengah-tengah kalian, ma'arafa fikum ghairu hadhil qiblah. Dia nggak mengenal sedikit pun pada kalian dari ajaran Islam ini kecuali kalian sholat ke arah kiblat yang sama itu aja. Ya, bukannya dianggap Muslim karena masih menghadap ya Ka'bah itu aja. Ya, yang lainnya udah nggak ada, udah, udah hilang. Ya. Allah akbarana Muhammad bin Qudama al-Hashimi. Berkata Ibn Wadbah, cerita kepada kami Muhammad bin Qudama al-Hashimi bisnadi dengan sanadnya Annu Darda dari Ummu Darda qalat ia berkata dakhala alayya Abu Darda satu hari datanglah Abu Darda itu suaminya menemui aku wa huwa ghadban dan dia dalam kondisi marah ya ini semua riwayat-riwayat yang kita baca aja ya karena pelajaran darinya sama ya bahwa tidak ada tempat untuk berdaya dengan ya mayoritas ya bahwa al-ghurbah sudah terjadi semenjak zaman pertama Ya, ini kaitannya dengan pembahasan kita ini. Ya, mengingat bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam takrirnya terhadap perkara tauhid ya dibantah ya dan disanggah dengan apa? Dengan mayoritas. Ya, seperti itu. Selanjutnya berkata, "Qala berkata Ummu Darda suatu hari Datanglah Abu Darda menemui aku dalam kondisi dia marah. Fakultulahu, maka aku bilang kepadanya, "Maaf, Bapak. Kenapa kok marah?" Faqala wallahi, berkata Abu Darda, sungguh demi Allah, ma'arifu fihi min amri Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syai'an illa annahum yusalluna jami'an. Aku tidak mengetahui pada mereka. Yang maksud adalah siapa? Muslimun di zamannya. Sahabat masih hidup. Aku tidak mengetahui pada mereka dari ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang aku kenal sedikit pun kecuali annahum yusalluna jami'an bahwa mereka sholat berjamaah. Itu di zaman beliau. Sekarang gimana kaum muslimin sholat berjamaah? Berarti hilang juga. Ya. Nasallallahu alaihi wala fi lafdhin Dan dalam riwayat yang lain disebutkan law anna rajulan ta'allama al-islam wa atammah kalau ada seseorang yang mempelajari Islam dan menyempurnakannya, belajar Islam tamat. Ya, summa tafaqqadahu, kemudian dia balik ke kampungnya, balik ke negerinya, dia cari tanda-tanda Islam di tengah-tengah kaum muslimin. Tafaqqadahu, ma'rafa min syai'. Dia enggak akan dapat satu pun dari apa yang dia pelajari tentang Islam itu. Ya. Ada suatu hal yang dahsyat tentunya. Ya, bahwa Islam itu hanya dalam kitab Islam fiwadin di satu lembah muslimun fiwadin akhar di lembah yang lainnya wala adatani Ibrahim bin Muhammad bi isnadi an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu seorang sahabi Abdullah bin Amr berkata qala law anna rajulaini min awail hadhihi al-ummah khalaya bi mushafaihima kalau ada dua orang dari pendahulu umat ini dia menyendiri dengan mushafnya Mempelajari Islam ya dari Al-Qur'an di ba'dhi hadil audiyah dia pergi ke sebagian lembah-lembah yang ada ya mengasingkan diri mempelajari Islam ya la ataya an-nasa al kemudian dia mendatangi manusia sekarang ini setelah dari pengasingannya wala ya'rifani syai'an mimma kana alaihi maka dia pun tidak akan mengenal sedikit pun dari ajaran Islam yang dia lihat dari kitabullah yaitu Al-Qur'an. Artinya Al-Qur'an fiwat di lembah kaum muslimin fiwadin akhar, berada di lembah yang lainnya. Qala Malik dan berkata Malik, "Wa balagani anna Abu Hurairah radhiyallahu anhu tala." Dan sampai kepadaku kata Malik, bahwasanya Abu Hurairah membaca firman Allah Ta'ala, "Idza jaa nasrullahi wal fath", apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan. Ya, apa selanjutnya? waraitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja dan kalian dapati manusia masuk kepada agama Allah bergelombang demi gelombang. Faqala berkata Abu Hurairah, "Wallazi nafsi biyadih." Sungguh demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Maksudnya sungguh demi Allah. Inna nasa la yakhrujuna al-yawm. Tapi sekarang manusia sungguh benar-benar keluar min dinillahi dari agama Allah. Afwajan bergelombang-gelombang kamada dakhalu fi afwaja. Sebagaimana mereka masuk dulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam bergelombang-gelombang. Itu di zaman siapa? Siapa yang ngomong? Abu Hurairah. Abu Hurairah. Ya. Yang bicara seperti itu. Maka bagaimana dengan kondisi kita sekarang? Ya. Anas Allah assalamah wal afiyah. Maksudnya mereka keluar dari Islam min haitsu la dan mereka nggak sadar. Ya, lihat bagaimana orang-orang liberal, bagaimana orang-orang yang membela liberal. Ya, itu juga bagaimana orang-orang yang ya mengerjakan perbuatan kesyirik, kesyirikan ya kepada Allah Subhanahu wa taala wahum yadhunnun dan mereka menyangka bahwa itu adalah Islam. Ya. Mereka menyangka bahwa itu Islam. Kekufuran ya yang begitu dahsyat ya yang merebak di mana-mana. Karena sallallahu alaihi wasallam. Wal afiyah. Qala faman ta'ammala qala qif. Kemudian berkata Syekh Muhammad rahimahullah, itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab penulis kitab. Qif ta'ammal rahimakallah. Ya, berhentilah sejenak. Ya, dan tadabburi. Semoga Allah merahmatimu. Jika zaman tabi'in bihadrati awakhir sahabat. Apabila kejadian dan peristiwa-peristiwa ini itu terjadi di zaman para tabi'i dan para sahabat ya sebagiannya masih hidup. Bihadrati awakhir sahabat. Ya, para sahabat yang wafatnya mutaakhir ya itu masih ada. Fakaifa payak muslim bil kasrah? Kalau begitu keadaannya, gimana seorang muslim harus tertipu dengan dalil al-kasrah? ya tertipu dengan mayoritas. Ya, dari dulu sering kita sampaikan bahwa mayoritas itu bukan bukanlah dalil. Au alaih atau mempermasalahkan ya, suatu al-haq ya, suatu kebenaran dengan alasan ya bahwa mayoritas tidak melakukannya. Tushkilu alaih. Ya. Gimana apakah kamu doang yang berada di kebenaran terus mereka ya tidak ya di atas kebenaran au yastadillu bi al batil atau dia jadikan al kasrah mayoritas ini sebagai dalil dalam menguatkan apa kebatilan maka bagaimana yang seperti ini pantas dilakukan oleh seorang muslim kalau al ghurbah itu ya keterasingan Islam itu dia sudah terjadi kapan semenjak zaman yang pertama Sallallahu alaihi wasallam. Qala thumma rawa Ibnu Waddah. Kemudian Ibnu Waddah Ibnu Muhammad bin Waddah dalam kitabnya Hawadits wal Bidah. Beliau berkata, "Qala akhbarana Musa bin Muawiyah bi isnadihi an Abi Umayyah. Qala ataitu Aba Sa'labah." Berkata Abu Umayyah, aku mendatangi Abu Sa'labah al-Khushani radhiyallahu anhu, seorang sahabi. Faqultu ya Aba Sa'labah. Kemudian aku berkata, "Wa ya Aba Sa'labah, kaifa tasna'u fi hadhihi al-ayah?" Apa pendapatmu tentang ayat ini? Qala ayatu ayah. Ayat yang mana? Kata Abu Sa'labah. Qultu qawlullahi ta'ala. Yaitu firman Allah ta'ala. La yadurukum man dhalla idha tadaitum. Tidak akan menjelaskan kalian. Orang-orang yang tersesat. Kalau kalian mendapatkan petunjuk. Kalau kalian mendapatkan petunjuk. Wala kemudian berkata Abu Sa'labah Al-Khushani, "Ama wallahi qad sa'altu anna khabira." Sungguh demi Allah, tentang ayat itu aku pernah bertanya kepada ahlinya. Sa'atu anha Rasulullah. Aku pernah bertanya langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala beliau berkata, "Balik tamiru bil ma'ruf." Bahkan tegakkanlah amar ma'ruf wa tanahu 'anil munkar dan juga nahi munkar. Hatta idza ra'aita syuhhan muta'an. Sampai apabila kalian telah melihat syuhhan muta'an. Syuhhan itu sifat kikir yang faik, ya, yang ya, sudah kelewat batas. Wahawan muttaba'an dan hawa nafsu, maksudnya kebidaahan yang ya diikuti secara berbondong-bondong hingga ya mengaburkan al-haq. Wa dunya mu'tarah dan dunia yang lebih ya didahulukan daripada di daripada akhirat ya di mana manusia semuanya berlomba-lomba mencari dunia, nggak peduli sama agamanya. Kalau sudah seperti itu keadaannya. Wa ijabu kulli dzira'in Dan juga muncul orang-orang yang merasa takjub dengan pendapat-pendapatnya sendiri. Ya. Dia himpun, dia comot sana, comot sini, kemudian dia bikin kesimpulan. Ya, padahal nasnya ada, padahal keterangan dari ulama ada. Ya. takjub ya dia merasa takjub dengan kepandaiannya sehingga apa akibatnya dia sesat dan menyesatkan ijabu kulli dira'in dira'in kalau itu yang terjadi fa'alaika nafsik urus saja dirimu ya wada amral awam tinggalkan orang-orang awam fa inna min wara'ikum ayyamanas ayyamas sabr karena di depan kalian ada hari-hari di situ dibutuhkan kesabaran As-sabru fihinna mislu qabdi ala jamar. Orang yang bersabar di masa-masa itu. Kondisinya seperti orang yang menggenggam bara api. Ya. Ini tentu bukan hal yang mudah. Ya. Bara panas, ya, tapi dia harus menggenggamnya. nilai fihinna, bagi orang yang mengerjakan sunnah di masa-masa itu, berpegang dengan al-haq di masa-masa itu mislu ajri khamsina rajulan. Dia akan mendapatkan pahala seperti 50 orang ya'maluna mithla amalik Yang beramal seperti amalannya. Nah. Kila ya Rasulullah. Kemudian dikatakan, "Wahai ya Rasulullah, ajru khamsina minhum." Apa ini maksud dia akan mendapatkan pahala 50 orang sahabat? Qala ajru khamsina minkum. Bukan. Tapi pahala 50 orang dari dari kalian. Riwayat ini ya menunjukkan ya kepada kita akan pentingnya seorang berpegang dengan sunnah di akhir zaman. Di akhir zaman yaitu ya di saat ya manusia telah mengikuti hawa nafsu, berbondong-bondong mengikuti kesesatan, ya lebih mengunggulkan dunia daripada akhiratnya, Itulah yang disebut dengan ayam sabar. Seorang harus sabar dengan keyakinannya. Ya, apa butuh kepada apa? Mudawamah fi talabil ilm, berkesinambungan dalam tut ilmu, ya. Kemudian tadarruj fi talabul ilm, bertahap juga. Karena yang bertahap inilah yang membentuk pemahaman. Ya. Artinya menurut ilmu itu bukan ya serampangan seperti dulu kita sekolah, sekolah aja ada kurikulumnya, begitu juga dalam mencari surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apabila dia hidup di zaman tersebut ya maka dia harus berusaha untuk ya, mensabarinya karena beratnya dan derasnya cobaan-cobaan pada masa-masa tersebut dan dia akan mendapatkan janji yang besar dari Allah yaitu apa? pahala yang besar ya 50 orang yang mengikutinya. Nah, <clears throat> Qala thumma rawa bi isnadi an Abdullah bin Amr. Kemudian Ibnu Waddah meriwayatkan dengan sanadnya dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Tuba lil ghuraba thalathan. Nabi mengucapkan ini tiga kali. Beruntunglah ya orang-orang yang dianggap asing. Qalu ya Rasulullah manil ghuraba? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam para sahabat berkata, Wahai Rasulullah, siapakah orang-orang yang dianggap asing itu? Qala nasun salihun. Ini definisi ya al-ghuraba. Ya. Definisi orang-orang yang dianggap asing yang dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu orang-orang yang saleh. Artinya fidati. Dia sendirinya ya memperbaiki diri. Ya. Jadi ya bukan dia sibuk memperbaiki orang tapi dia sendiri tidak ya meningkatkan kualitas diri, kualitas iman, kualitas ibadah kepada Allah. Enggak. Bahkan ini yang dulu disebutkan, salihuna fi nafsi. Mereka saleh. Qalil, jumlahnya sedikit. Finasi su'in kathir. Finasi su'in kafir. Di tengah-tengah manusia yang buruk, yang banyak jumlahnya. Man yubhiduhum. Dalam riwayat yang lain, man ya'sihim. Ya, yang menentang mereka yang membenci mereka aktsaru mimman yuhibbuhum. Jumlah lebih banyak daripada yang mencintai mereka. Inilah ghurama. <clears throat> Artinya, kalau kita tahu seperti ini riwayatnya, maka seperti kata Imam Al-Auza'i, ya, wala tastauhish biqillati salikin. Jangan merasa risih dengan sedikitnya orang yang meniti jalan al-haq. Atau seperti yang dikatakan oleh salaf yang lainnya. Ya, laisal ajabu min ya, laisal ajab ya <clears throat> yang ya uh, mengherankan itu katanya ya bukan ya orang-orang yang binasa kenapa mereka binasa walakinnal ajab mimman najah kaifa najah tapi yang mengherankan itu adalah orang-orang yang selamat kok bisa ya selamat seperti itu artinya bahwa orang yang selamat paling Nah, selamat qalil. Ya, mereka lah yang sedikit jumlahnya. Wala akhbarana Muhammad bin Sa'id bi'isnadihi. anil Mu'afiri. Dan telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Sa'id dengan sanatnya dari Al-Mu'afiri ia berkata qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tuba lil ghuraba." Ya, beruntunglah orang-orang yang dianggap asing ini alladzina yamsikuna bi kitabillahi hina turik atau hina yutra yaitu orang-orang yang berpegang dengan kitabullah maksudnya berpegang dengan kitabullah dia berdalil dengan Al-Qur'an ya dia berpijak dengan Al-Qur'an tapi kaidah ini masalah alangkah mudah untuk diucapkan kan tapi alangkah sulitnya kalau kita dapati pada orang per orang ketika datang suatu permasalahan kita dapati kita berikan kepadanya ayat, tapi dia bilang, tapi fulan wa fulan. Ya, kalau dahulu, ya, Ibnu Abbas marah ketika seorang ya disampaikan ayat Al-Qur'an. Sabda Rasulullah, kemudian orang itu bilang, tapi Abu Bakar dan Umar. Marah. Sampai marahnya dia bilang, hampir saja, hampir saja Allah, Allah Azza wa Jalla turunkan batu itu dari langit. Aku bilang, ini sabda Nabi, kalian bilang. Ini perkataan Abu Bakar dan Umar. Dan kira-kira seperti itu juga. Kita dapati orang-orang yang menyanggah Al-Quran dengan pendapat manusia. Ya ada zaman. Ya, bahkan ya ajaibnya justru dari orang-orang yang mengaku mengikuti as-salafus salih. Dan ini seharusnya tidak terjadi. Baik, <clears throat> selanjutnya qala Tubalil ghurabai alladziina yamsikuna bi kitabillahi yutraq. Beruntunglah orang-orang yang dianggap asing itu orang-orang yang berpegang dengan kitabullah saat Al-Qur'an itu telah ditinggalkan wa ya'lamuna bis-sunnah ya. dan mengamalkan sunnah hina tutfa ketika cahayanya dipadamkan dipadamkan oleh apa oleh kebidaahan dan ara dan pendapat-pendapat manusia Baik, qala akhbarana Muhammad bin Yahya dan telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Yahya qala akhbarana Asad bin Musa bisnadi dengan sanatnya an Salim bin Abdullah an nabihi dari Salim bin Abdullah dari ayahnya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ini kita habisin sedikit ya sampai ya kepada akhir nukilan dari ya Muhammad bin Wadah dari kitab Hawadith wal Bidah <clears throat> Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Bada al-Islamu ghariban." Islam muncul di anak asing. Wala taqumu sa'atu hatta yakuna ghariban kama bada dan tidak akan datang hari kiamat sampai Islam itu kembali dianggap asing sebagaimana kemunculannya. balil ghuraba. Maka beruntunglah orang-orang yang dianggap asing. Hina yafsudun nas. Ketika orang-orang rusak. tu balil ghuraba hina yafsudun nas. Kemudian beruntunglah orang-orang yang dianggap asing saat orang-orang itu telah rusak. <clears throat> Qala akhbarana Muhammad bin Yahya dan telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Yahya qala akhbarana Asad bi isnadi an Abdurrahman bin Sannah. Ya, dengan sin yang dipatahkan dan nun yang dipatahkan musyaddadah. Ya, Muhammad bin Sannah. Annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Abdurrahman bin Sannah. Bahasanya ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Innal Islam bada'a ghariban." Sesungguhnya Islam muncul dianggap asing wa sayaudu ghariban kama bada' dan akan kembali dianggap asing sebagaimana kemunculannya. waktu balil ghuraba, maka beruntunglah orang-orang yang dianggap asing. Faqila. Kemudian dikatakan, "Wa manil ghuraba ya Rasulullah?" Siapakah orang-orang yang dianggap asing itu wahai Rasulullah? Qala. Lalu Nabi berkata, "Alladzina yuslihuna inda fasadin nas" atau yasluhun. Ya. Adalah orang-orang yang ya tetap soleh, tetap baik. Ya, dalam riwayat yang lain, orang-orang yang yuslihuna ma afsadan nas. Memperbaiki apa yang dirusak oleh orang. Ya, dia baik pada dirinya, kemudian dia melakukan perbaikan dari apa yang dirusak oleh orang-orang. Wala hadza akhiru ma Berkata Syekh Muhammad, inilah ujung dari apa yang telah aku nukil min kitab al-hawadith wal bid'ah dari kitab hawadith wal bid'ah lil Imam al-Hafidh Muhammad bin Waddah syari al-Hafidh Muhammad ibn Waddah. Qala fa ta'amma rahimakallah. Maka perhatikanlah semoga Allah merahmatimu. Ahadithul ghurbah. Ahadithul ghurbah. Hadis-hadis tentang ya keterasingan Islam ini. Wa ba'daha fi sahih. Bahkan sebagiannya ada dalam ya riwayat yang sahih. maka kasratiha wa syuhratiha Hadis-hadis ini banyak jumlahnya. Dan juga hadis-hadis ini pun populer. Wa ta'ammal ijma'i ulama kullihim. Dan perhatikan juga konsensus ulama seluruhnya bahwa mereka sepakat anna hadza qad waqa'a min zamanin tawilin. Bahwa ini telah terjadi semenjak masa yang lampau. Jadi kalau kita dulu menyangka bahwa ini terjadinya nanti ya sekarang ini ya banyak kaum muslimin ya dan belum terjadi kurbah. justru di sini dinukil ijma al ulama kullihim bahwa ulama sepakat bahwa al kurbah itu telah terjadi semenjak zaman yang lampau hatta qala Ibnu Qayyim sampai-sampai Ibnu Qayyim pernah berkata rahimahullah dalam kitabnya Madarijus Salikin dia bilang al islam fi zamanina aghraq minhu Ibnu Qayyim ya pernah berkata Islam di zaman kami ini aghrab minhu fi awal dhuhri lebih asing lagi kalau dibandingkan dengan awal kemunculan, Ya. Lebih asing lagi apabila dibandingkan dengan awal kemunculan. Ini sebutkan dalam kitab beliau Madarijus Salikin. Qala fata'ammal. Maka perhatikanlah. Hadza ta'ammulan jayidan. Perkara ini dengan ya penuh penghayatan. La'allaka an taslam min hadhil hawwah al-kabirah. Semoga kamu selamat dari ketergelinciran yang besar ini. Allati halaka fi aktsarun nas. Di mana mayoritas orang binasa ya di sana. Wahya alam yang dimaksud dengan ketergelinciran itu? Semoga engkau selamat dari ketergelinciran yang besar ini. Di mana orang-orang banyak terjerembab di situ. Apa yang dimaksud dengan ketergelinciran yang besar itu? Wa yaliqtida'u bil kathrah, yaitu berdaya dengan mayoritas. Berdaya dengan mayoritas. Wasawadil akbar Berdaya dengan banyaknya orang wanufrah minal akal dan lari serta mendasari sih dari yang ya al-haq ya karena dia sedikit sama aqalla man salima minha sungguh amat sedikit yang selamat dari ketergelinciran ini ma aqalluhu ma aqalluh sangat sedikit sangat sedikit demikian yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala Wallahu taala ala wa alam insyaallah kita sambung kajian kita pada pertemuan akan datang. Wa akhiru da'wana anil rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.